الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آه هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا هامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يهني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاقية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نسبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت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 Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk menjadikan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi panutan kita, menjadi contoh kita semua baik di dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita hidup demikian juga dengannya kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala demikian juga dalam muamalah antara kita sesama kaum muslimin demikian juga dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala demikian juga di dalam hari raya kita demikian juga dalam menyembelih kita demikian juga yang lainnya sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab Allah Ta'ala Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Allah Subhanahu wa sebutkan di dalam ayat yang mulia tersebut, laqad kana lakum fi Rasulillah maka sungguh di dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada contoh yang bagus untuk kalian liman kana yarju Allah wal yawmal akhir untuk orang-orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hari akhir. Mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dia, di dalam langkah dia. Demikian juga dalam bekerja. Demikian juga ketika dia hidup bersama dengan manusia, dia berharap dengannya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di dalam tafsirnya bahwa usbatun nau'ani contoh itu ada dua Uswatun hasanah wa uswatun sayyah. Contoh yang bagus dan contoh yang jelek. Maka pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ ada contoh yang bagus bagi kita semua. Sedangkan menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh yang jelek. Untuk itu kita hendak menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh di dalam kehidupan kita. Dan disebutkan oleh para ulama, oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari taala bahwa di dalam mencontoh Nabi SAW itu adalah kewajiban bagi kita semua. Inna hadil ayat sungguhnya ayat ini walau kana nasalat fi ghazwatil ahzab walaupun sebenarnya ayat ini adalah turun kepada Nabi SAW alaihi wasallam di perang Ahzab yakni ketika mereka orang-orang kafir Quraisy demikian juga orang-orang Bani Nadir orang Yahudi yang telah dikeluarkan oleh Nabi SAW. alaihi wasallam mereka semua bersekutu untuk kemudian menyerang Nabi SAW di Madinah. Demikian juga orang-orang Bani Quraidah, demikian juga orang-orang Qatafan dari orang-orang musyrikin yang ada di Arab. Mereka mengepung Nabi SAW di Madinah, ingin menghancurkan Nabi SAW dari asalnya di tahun yang kelima Hijriah. Maka disebutkan walaupun ayat ini turun kepada Nabi SAW di perang Azab. walakinna fa'inal maksud akan tetapi sungguh yang maksud dari ayat tersebut adalah alih tidak bi Rasulillah SAW untuk mengambil petunjuk dari Nabi SAW fi jami akhwali dalam setiap keadaan Nabi SAW fi aqwalihi dalam ucapan Nabi SAW demikian juga di dalam perbuatan Nabi Muhammad SAW maka demikian maka ayat ini walaupun turun kepada Nabi SAW di perang Ahzab yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin dengan mendatangkan pasukan tidak diketahui oleh manusia. Allah mengirimkan waktu itu angin sehingga mereka orang-orang Kafir Quraisy demikian juga orang-orang Yahudi demikian juga yang lain yang mereka tunggang langgang pergi dari medan peperangan karena mereka tidak mampu mendapati cuaca yang begitu berat waktu itu. Maka dalam ayat tersebut sesungguhnya maksud pada yang dalam untuk kita mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Maka diantara contoh kita pada diri Nabi SAW ketika beliau melakukan ibadah di hari Idul Adha, sebagai sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu sebagaimana dibawakan oleh Imam Bukhari demikian juga Imam Muslim bahwa beliau mengatakan syahidu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal id aku menyaksikan aku memperhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari id yakni ketika Idul Adha maka disebutkan oleh beliau radhiyallahu anhu habada abis shalah qabla khutbah maka diantara contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendahulukan dengan sholat sebelum khutbah dan disebutkan oleh para ulama oleh Ibnu Katsir mengatakan demikian juga yang lainnya. Bahwa di antara pertama kali yang merubah khutbah Id untuk didalukan padanya itu khutbah dulu baru kemudian solat adalah para khalifah Bani Umayyah. Para keturunan Muawiyah bin, bin Abi Sufyan ketika waktu itu di antara apa yang mereka lakukan dari sunnah yang jelek adalah mencerca Ahlul Bait Nabi saw. Sehingga waktu itu kaum muslimin kemudian berkhutbah di situ dari mereka kemudian mereka pergi meninggalkan solat pergi meninggalkan khutbah. Mereka meninggalkan khutbah. Maka di antara para pemimpin yakni Bani Umayyah membalik untuk kemudian mereka berkhutbah dulu sehingga maksa mereka untuk kemudian menunggu baru kemudian sholat. Jadi itu adalah contoh yang jelek. Maka Nabi SAW beliau mendahulukan untuk melakukan, kemudian melakukan sholat, kemudian khutbah. Thumma qama. Kemudian berdiri Nabi SAW mutawabbi'an ala Bilal, beliau bersandar dengan Bilal. Dan di sini Nabi saw beliau berkhutbah. Di antara jenis khutbah beliau waktu itu beliau bersama dengan Bilal radhiyallahu anhu. Beliau bersandar dengan Bilal radhiyallahu anhu. oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu di antara apa yang disampaikan oleh Nabi saw alaihi wasallam, fa'amarahum bi Maka Nabi merintahkan para sahabat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala taatihi demikian juga menganjurkan mereka para sahabat, orang-orang yang mulia yang menemani Nabi SAW untuk menyampaikan risalah dari Allah SWT menciptakan alam semesta maka mereka tetap diperintahkan oleh Nabi SAW untuk bertakwa pada Allah SWT demikian juga terus menerus taat pada Allah SWT melakukan ibadah bersungguh-sungguh dalam ibadah demikian juga yang lainnya dan takwa itu sebagaimana kita ketahui adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umat-umat sebelum kita. Pada orang-orang kitab Demikian juga kepada kita semua sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa. Walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum manittaqullah. Dan sungguh kami telah berikan wasiat kepada orang-orang ahli kitab sebelum kalian, orang-orang Yahudi, demikian juga orang-orang Nasrani untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum demikian juga kepada kalian anittaqullah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara ibadah-ibadah kita lakukan Berapa banyak dalam ayat di dalam Al-Qur'an kemudian Allah akhiri la'allakum tattaqun agar kalian menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu adalah tujuan kita semua ketika kita hidup di dunia ini untuk kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup di antara keutamaan dari orang bertakwa Allah sebutkan dalam surat At-Talaq Bagaimana Allah sebutkan di surat tiga keutamaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang pertama adalah barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan urusan dia itu adalah mudah. Allah berikan kepada dia itu makhraja jalan keluar di setiap urusan yang dia dapati. Demikian juga akan mendapati rezeki dari sisi-sisi yang tidak dia ketahui. Kemudian juga Allah menyebutkan di antara keutamaan orang bertakwa dalam ayat tersebut juga, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang dia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan urusan dia itu mudah. Urusan dia alam itu mudah dengan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun urusan dia dapati, Eh urusan dalam keadaan dunia, demikian juga yang lainnya, maka Allah akan berikan kemudahan. Demikian juga dalam ayat yang lain dalam surat tersebut Allah menyebutkan Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayiati wa yu'tim lahu ajra. Barang siapa yang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hapuskan kesalahan-kesalahan dia. Dengan orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hapuskan kesalahan dia lakukan. Demikian juga Allah akan membalas kepada dia itu dengan pahala yang berlipat ganda. Ikhwani fiddin rahimakumullah taala. Dan Allah merintahkan kepada kita untuk bertakwa demikian yang sebenar-benar ketakwaan. Bukan ketakwaan yang kemudian berlangsung satu hari kemudian meninggalkannya atau mungkin satu bulan kemudian meninggalkannya atau semisal itu. Tapi terus menerus dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Imran, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih dengan sebenar-benar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam maka demikian perintah Allah Subhanahu wa taala dari para ulama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di antara beliau mengatakan bahwa bertakwa yang sebenarnya adalah untuk seorang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat ayyuta wala yu'sa untuk kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat wa ayyuskar wala yukfar Betul kemudian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengingkari nikmat tersebut bahwa itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dipergunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang Allah berikan kepada dia tersebut. Demikian juga ayuzkar wa yunsa untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan zikir, demikian juga selalu ingat ketika akan terjatuh kepada kemaksiatan segera dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian ketakwaan sebenarnya Kemudian disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma thumma atan nisa kemudian Nabi SAW beliau mendatangi para perempuan Semua para ulama karena waktu itu ini tidak ada kemudian yakni pengeras dan sebagainya atau di situ Nabi ingin untuk kemudian memberikan penjelasan kepada para perempuan dengan khusus maka disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kemudian Nabi SAW mendatangi para perempuan wa wa amarahunna Kemudian juga Nabi SAW berikan kepada mereka para perempuan itu adalah itu, Demikian juga nasihat dan merintahkan kepada mereka. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu disebutkan wa amarahunna bisadaqah. Nabi merintahkan kepada mereka para perempuan, para sahabiah, istri-istri para sahabat Nabi SAW. Demikian juga perempuan-perempuan dari kalangan orang muhajirin demikian juga ansor untuk mereka bersedekah. Oh, Nabi mengatakan, "Fa kunna aktsarna hatta bi jahannam." Sesungguhnya kalian wahai para perempuan ada yang paling banyak dari penghuni api neraka. Walaupun disebutkan juga bahwa perempuan banyak juga di dalam surga. Karena jumlah mereka yang banyak, mereka banyak dalam neraka demikian juga banyak dalam surga. Maka berkata, "Faqalat imra'atun safa'u khaddain." Maka berkata seorang perempuan yang disebutkan punya pipi yang hitam atau semisal itu wala alam mungkin dari kalangan budak dan semisalnya maka berkata di antara mereka lima ya Rasulullah kenapa ya Rasulullah ini kenapa kami para perempuan menjadi orang-orang yang paling banyak menghuni di dalam neraka bahkan hatab menjadi bahan bakarnya menjadi kayu bakarnya di neraka jahanam maka berkata Rasulullah SAW itu adalah peringatan untuk kita semua maka berkata Nabi SAW fa inna kunna takfurna Aksarna al-syakwa wa takfurna al-ashir. Nabi menyebutkan semuanya kalian itu adalah aksarna sangat banyak melakukan syakwa, melakukan keluhan. Demikian juga takfurnal ashir, kalian dalam dalam keadaan banyak mengingkari penghidupan, yakni dalam kehidupan berumah tangga. demikian Nabi SAW menyebutkan bahwa perempuan itu adalah paling banyak masuk dalam neraka karena mereka banyak mengeluh, mengeluh kepada suaminya. Demikian juga dalam keadaan dan itu adalah keadaan mereka. Dan Nabi SAW menyebutkan, Mayudhibna tidak ada yang mampu untuk kemudian menjatuhkan kolbin rajulin hazim. Menjatuhkan hati seorang pria yang kokoh pendiriannya. Kecuali kalian wahai para, para perempuan. Maka demikian. Dan Nabi juga menyebutkan, Nakisatil akal. Mereka kurang akalnya karena persaksian dua perempuan adalah menandingi satu orang laki-laki. Demikian juga kurang dalam hal agama karena mereka diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mereka mempunyai haid sehingga tidak bisa melakukan puasa satu bulan penuh. Maka demikian. Dan Nabi menyebutkan sungguh mereka itu adalah banyak untuk kemudian mengingkari asyir ini kehidupan dengan suaminya. Dan disebutkan oleh Nabi SAW bahwa kalau sekiranya salah seorang dari kalian wahai para laki-laki berbuat baik kepada mereka satu dahar yakni satu zaman Kemudian mereka melihat di antara kalian satu kesalahan saja. Kemudian mereka mengatakan, Wallahi, wara itu mingka khairan kot, Aku tidak pernah melihat dari kamu satu kebaikan sedikit pun. Maka demikian keadaan perempuan. Namun kita ketahui berapa banyak dari orang-orang salihah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari para sahabat, tapi demikian asal di keadaan perempuan. Maka disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Wa maka dijadikan maka mereka kemudian mengeluarkan dari perhiasan mereka melemparkan perhiasan mereka punyai untuk bersedekah untuk kemudian melaksanakan apa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka demikian yang diberikan contoh oleh Nabi SAW alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Semoga Allah SWT menjadikan kita semua menjadi hamba-hambanya, menjadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai contoh kita di dalam kehidupan kita, dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga bergaul dengan manusia. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin.